Salatu wassalamu wa ala alihi wasallam Sebelumnya kita telah mempelajari kaifiatus salah atau tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabat untuk melaksanakan salat, yaitu ketika Rasulullah salat di atas mimbar dan beliau mengatakan bahwasanya saya melakukan ini untuk apa? Supaya kalian mengikuti saya dalam salat, mencontoh saya dalam salat dan kalian belajar tentang salat kalian. فكيف يصلي الركعة الثانية Bagaimana dia salat pada rakaat yang kedua? يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى Dia melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana dia melaksana, melaksanakannya seperti rakaat yang pertama. إلا أن الركعة الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام Kecuali pada rakaat yang kedua tidak ada takbiratul ihram. فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية Di dalamnya hanya terdapat takbir perpindahan atau takbir intikal. وليس في الركعة الثانية دعاء استفتاح Dan pada rakaat yang kedua tidak ada doa istiftah. لأننا ذكرنا أن دعاء الاستفتاح يكون في الأولى فقط نعم Karena kita sudah menyebutkan bahwa doa istiftah itu hanya pada rakaat yang pertama. وكذلك بعض العلماء يقول أنه لا يوجد في الثانية استعاذة أنه ما يستعيد تكفي الاستعاذة الأولى Begitupun di antara para ulama mengatakan bahwasanya isti'adah atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak diucapkan pada rakaat yang kedua, Wa in- yaitu hanya diucapkan pada rakaat yang pertama. وإن كان يرى أنه يستعيد في كل ركعة فهذا لا إشكال فيه Adapun kalau dia melihat berpendapat bahwa isti'adah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat dia uh, lakukan itu tidak apa-apa. كذلك الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى في الغالب Begitupun rakaat yang kedua itu lebih sedikit dari rakaat yang pertama. ولا يمكن أن تكون الثانية أطول من الأولى إلا لعارض Dan rakaat yang kedua itu tidak mungkin lebih panjang dari rakaat yang pertama kecuali ada sebab. يبقى معنا في الصلاة مبطلات الصلاة وكذلك ما يتعلق بسجود السهو Yang tersisa pelajaran kita yaitu apa? Pembatal-pembatal salat, kemudian yang berkaitan dengan sujud sahwi. قبل أن نأخذ مبطلات الصلاة نريد أن نتعلم أن الحركات في الصلاة خمسة نعم Sebelum kita mempelajari pembatal-pembatal salat, kita perlu mengetahui gerakan-gerakan dalam solat itu ada lima. Harakah muharramah. Gerakan yang diharamkan. Harakah makruha, Gerakan yang dimakruhkan. Harakah mubahah. Gerakan yang dibolehkan. Harakah mustahabbah. Gerakan yang mustahabbah. Harakah wajibah. Dan gerakan yang wajib. Man yu'id alaihi hadhihi harakat al-khams? Siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini? لا حول ولا قوة إلا بالله هذا شيء واحد فقط نعم يا أخي بري ربع ذكرنا أن الحركات في الصلاة خمس حركات يعني تنقسم الحركات في الصلاة إلى الأحكام التكليفية الخمس نعم yeah. gerakan-gerakan dalam salat kita sudah sebutkan itu lima dan itu masuk pada eh, lima hukum taklifiyah itu lima hukum pembebanan حركة harokah uh, wajib, harokah حركة واجبة harokah نعم mustahabah, Ya. Harakat gerakan yang pertama adalah wajib. وحركة مستحبة Kemudian mustahabbah, yang ketiga mubah, وحركة مباحة kemudian gerakan yang dibolehkan, وحركة makruhah, مكروهة gerakan yang dimakruhkan وحركة muharramah. محرمة dan gerakan yang diharamkan. فتح الله عليك الحركة المحرمة Ge- Gerakan yang diharamkan Al-akil Yaitu makan Wasyurb Minum Fissalah الحركة المحرمة كالأكل والشرب أو الضحك kemudian tertawa أو الالتفات الكثير عن القبلة atau menoleh dengan menoleh yang banyak أو الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة atau gerakan-gerakan yang banyak yang itu secara berturut-turut yaitu secara urf يعني وهو يصلي الآن ينظر في الجوال ويقول يعني ما هذا ثم يبحث عن الرسائل مثلا أو يقرأ الرسائل وهو يصلي الآن فهذه حركة muharram. Naam. Begitupun misalnya dalam salat dia mengambil HP-nya kemudian dia melihat dalam HP-nya. Misalnya dia lihat-lihat apa yang ada dalamnya, kemudian dia buka pesan apa yang ada di dalamnya. Misalnya ada yang SMS dia buka, ini merupakan gerakan yang diharamkan. Atau ya'bath, yani 'abath kathir fi shalah. Ya'bath yani fi libasih wa fi kadha, yani tanzur ilayh tadhunnu annahu ghayr musalli min kathrat ma yataharrak. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة نعم atau dia dalam sholatnya banyak bermain-main misalnya dia perbaiki bajunya atau dia perbaiki bajunya ini semua gerakan-gerakan yang diharamkan yaitu gerakan-gerakan yang banyak yang kemudian secara berturut-turut yang mana di dalam urf orang melihatnya itu bukan orang yang melaksanakan sholat القسم الثاني حركة مكروهة Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan. Harakah yaitu gerakan qalilah sedikit li haja tanpa ada kebutuhan. Al harakah al kathira haja muharrama. Adapun gerakan yang banyak yang itu tanpa ada kebutuhan itu diharamkan. Al harakah al qalilah li ghair makruha. Adapun gerakan yang sedikit yang itu dilakukan tanpa hajah, tanpa kebutuhan, ini makruh. Wal haraka allati li haja mubaha. Al haraka allati haja mubaha. Adapun gerakan karena butuh ini dibolehkan. Misal al haraka al makruha al iltifat al yasir fi shalah. Al iltifat al yasir fi shalah. Misalnya gerakan yang dimakruhkan dalam salat yaitu menoleh di dalam salat. Al-iltifat al-kathir muharram. Adapun menoleh dengan menoleh yang banyak ini diharamkan. Al-iltifat al-yasir makruh. Adapun menoleh sedikit itu dimakruhkan. Al-harakah al-mubaha ya harakah lihaja. Adapun gerakan yang dibolehkan di dalam salat yaitu gerakan yang dia butuh. Yani wa huwa yusalli al-an دق الجوال دق الجوال جرس الج- الجوال Ya, misalnya dia salat, kemudian tiba-tiba HP-nya bunyi, mengganggu yang lainnya. Ya, dia, dia mematikannya. Ini gerakan karena butuh. فأدخل يده في جيبه وأغلق الجوال Kemudian dia misalnya memasukkan tangannya dalam kantungnya, kemudian dia mematikan bunyi HP-nya tersebut. حركة جائزة هذه Ini gerakan yang dibolehkan. سقط من جيبه مال ماذا يصنع يخاف عليه من اللصوص أو يخاف مثلا أنه يح- تحمل الرياح فأخذ هذا المال ووضعه في جيبه هذه حركة جائزة Begitupun misalnya tiba-tiba uangnya jatuh dari kantungnya. dia takut jangan sampai terbangkan angin atau ada tiba-tiba yang nyolong dari belakang. Ya, maka ini adalah gerakan yang boleh. Harakah mustahabbah. Kemudian harakah yang berikutnya, gerakan yang berikutnya adalah hiya, gerakan yang mustahab. Hiya al-harakah allati yatawaqqaf 'alayha kamal as-salah. Yaitu gerakan yang mana kesempurnaan salat itu terhenti kepadanya. Misaluh سد الفرج Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam salat. طيب الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة Adapun gerakan yang wajib yang mana sahnya salat itu terhenti padanya. الآن وهو يصلي وجد على غترته أو على الطاقية نجاسة ماذا يصنع Seperti apa? Yaitu misalnya ketika dia salat ternyata di dalam topinya, di atas topinya itu ada najis. Apa yang harus dia lakukan? حركة هنا حركة واجبة ما هي الحركة الواجبة ينزع هذه النجاسة عنه فالحركة هنا واجبة لابد من إزالة النجاسة عن الثوب نعم هنا maka dia harus membuka topinya membuka topinya tersebut untuk apa di, di, dibuang karena apa gerakan seperti ini gerakan yang wajib man yu'id li hadhihi al-harakat al-khams ma'a mithal ala kull harakah siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini disertai dengan contoh dari masing-masing gerakan tersebut na'am man yadhkur li hadhihi al-harakat ma'a al-mithal na'am وانت جالس نعم الحركة محرمة gerakan yang pertama gerakan yang diharamkan وهي الحركة الكثير المتوالي عرفا لغير حاجة الضحك والأكل والشرب والالتفات الكثير عن القبلة والحركة الكثيرة المتوالي عرفا لغير حاجة jadi gerakan yang yang diharamkan yaitu gerakan yang banyak yang berturut-turut tanpa ada kebutuhan. Asani. Haraka makruha. Ya, gerakan yang kedua gerakan yang dimakruhkan. Wahai al-harakah al-qalilah li ghair haja. Yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan. Haraka kathira al ghair haja. Adapun gerakan yang banyak tanpa Muharram. butuh terhadap gerakan tersebut itu diharamkan. حركة قليلة لغير حاجة مكروهة Adapun gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan maka ini dimakruhkan. حركة لحاجة فهذه جائزة Adapun gerakan yang dia butuh terhadap gerakan tersebut ini dibolehkan. مثال للحركة المكروهة الالتفات اليسير نعم Contoh. الالتفات اليسير هذه حركة مكروهة نعم Contoh gerakan yang dimakruhkan yaitu menoleh yang sedikit di dalam salat. الحركة المباحة kita harokah eh, مباحة mubah mubahah نعم Ya. Kemudian yang berikutnya adalah harak gerakan yang mubah وهي الحركة al harokah التي تكون لحاجة yaitu gerakan مثل kami di mana Eh, ada. سقطت الطاقية مثلا وضع على رأسه yakni yakhud eh, al jawal أو يغلق الجوال إذا دق مثلا نعم Ya, jadi gerakan yang berikutnya yaitu gerakan yang boleh, yaitu gerakan yang mana kita butuh pada gerakan tersebut. Misalnya apa tadi? Mematikan HP, eh, mematikan bunyi HP ketika sholat. إذا إذا دق الجوال ثم بأدنى حركة أغلق جرس الجوال فهذه حركة جائزة نعم Jadi jikalau HP-nya bunyi, kemudian dia eh, mematikan bunyi HP-nya tersebut, ini adalah gerakan yang dibolehkan. طيب ثم harokah mustahabah حركة مستحبة نعم. Yaitu gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahabah, yang disunahkan. وهي الحركة yamsi idza makan wa farag الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة Yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan solat. كسد الفرج Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam eh, saf salat. الخامسة al harokah wajibah نعم Empat. Dan yang berikutnya adalah gerakan yang wajib. هي الحركة التي يتوقف عليها كما صحة الصلاة Yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya solat. يعني إن لم يتحرك تكون الصلاة باطلة Yaitu jikalau dia tidak bergerak, maka solatnya itu bisa batil, مثاله rusak. Eh, yakni إزالة النجاسة إذا كانت سقطت نجاسة على طاقية مثلا لابد من إزالة النجاسة فالحركة هنا واجبة نعم Yaitu فتح الله seperti apa? Seperti menghilangkan najis ketika misalnya najis tiba-tiba eh, datang yaitu di atas Eh, topinya, maka dia harus menghilangkan topinya tersebut karena terdapat padanya najis. Man yadhkur li mubtilat as-salah? Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal salat? Alladhi la ya'rif mubtilat as-salah qad takun salatu batilahu la yadri. Mereka yang tidak mengetahui pembatal-pembatal salat, boleh jadi salatnya batal dan dia tidak mengetahui kalau sholatnya itu batal. Muhim jiddan ma'rifat mubtalat as-salat. Penting sekali untuk mengetahui pembatal-pembatal sholat. Lalu qad takun salatak batila wa anta la tadri, lannak la ta'rif mubtalat as-salat aslan. Karena apa? Karena boleh jadi sholatnya itu telah batal dan dia tidak mengetahui kalau sholatnya itu telah batal karena dia tidak mengetahui pembatal-pembatal sholat. Man ya'rif mubtalat as-salat? Jadi siapa yang tahu ما شاء الله نعم أوقف أوقف الأول Awal Yakul berbicara. Ya, Nah. ini ya tekalam ini. الكلام Al-kalam. Ah, Afwan. العمد مع العلم والذكر الكلام العمد مع العلم والذكر Yaitu berbic- eh, berbicara akan tetapi ada syarat-syaratnya apa? Yaitu apa? Dia mengetahui kemudian dia mengingat bahwasanya apa e, berbicara itu tidak dibolehkan, kemudian dia sengaja ini syaratnya. Kalau orang yang tertawa salatnya itu orang yang berbicara salatnya itu batal. Yani yatakallam huwa muta'ammid. Yaitu dia berbicara dia sengaja. Aliman an al-kalam fi salah mubtil salah Dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat ini bisa membatalkan salat. وذاكر لا ناسي يذكر أنه في الصلاة لا ناسي Kemudian dia tahu bahwasanya dia masih dalam keadaan salat, yaitu dia tidak lupa. فإذا تكلم في الصلاة ناسيا Jikalau dia berbicara dalam salat dan dia lupa, فالصلاة صحيحة maka salatnya itu sah. وإذا كان جاهل لا يدري أن الكلام في الصلاة محرم فالصلاة صحيحة كذلك Begitupun kalau dia tidak tahu kalau berbicara dalam salat membatalkan salat, maka salatnya itu tidak batal. لكن إن تكلم عالما بتحريم الكلام في الصلاة وذاكرا لا ناسيا فالصلاة باطلة Akan tetapi kalau dia berbicara dan dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat itu adalah membatalkan salat, kemudian dia juga tidak lupa bahwasanya dia masih dalam keadaan salat, maka salatnya itu batal. نعم الثاني Eh, Ad-Duhak. الضحك يضحك وهو يصلي Kemudian yang kedua adalah tertawa di dalam salat. الثالث Al-Akul. الأكل والشرب في الصلاة Makan dan minum di dalam salat. نعم eh, berpalingnya dari arah kiblat. al-iltifat al-kathir ya, berpaling dengan berpaling yang sangat banyak dari kiblat al-iltifat al-yasir makruh adapun berpaling sedikit itu dimakruhkan wal-iltifat al-kathir muharram bal mubtil lis-salah adapun berpaling dengan berpaling yang banyak ini diharamkan bahkan bisa membatalkan salat yani ini akh al-an yusalli ila al-qiblah tajih ila al-qiblah yusalli ila al-qiblah لو التفت التفات يسير التفت الآن هنا هذا مكروه التفات يسير كثير هذا محرم وصلاته باطلة الآن مفهوم نعم بعد هذا batalnya wudu انتقاض الطهارة yang berikutnya خرج منه ريح مثلا فإذا خرج منه ريح هو يخاف من من نعم ya yang berikutnya apa? Yaitu wudunya batal yaitu misalnya keluar apa? Buang angin. يخاف من الله Kem- kemudian dia takut kepada saudaranya. فماذا يصنع لو خرج منه ريح كل إنسان يخرج منه ريح Apa yang dia lakukan ketika dia buang فإذا angin? خرج منك ريح وأنت تصلي ماذا تصنع Jikalau dia takut kepada saudaranya, apa تكمل yang dia الصلاة lakukan? Yaitu apakah engkau menyempurnakan salatmu? الصلاة باطلة Salat batil, rusak. إذا خرج منه ريح يخرج يتوضأ ثم يرجع Ya, Jadi kalau keluar angin dalam keadaan salat itu keluar untuk berwudu kemudian dia kembali lagi untuk salat. نعم طيب بعد هذا نريد أن نعرف أسباب سجود السهو Setelah ini kita eh, ingin mengetahui sebab-sebab sujud sahwi. Asbab sujud sahwi tiga. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga. Az-ziyadah yaitu menambah, wan naqs mengurangi, wasyak dan ragu. Asbab sujud sahwi tiga. Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga. Ziyadah menambah, wa naqs mengurangi, wasyak dan ragu. من يعيد لي هذه الثلاثة أسباب سجود السهو ثلاثة Siapa yang bisa mengulanginya sebab-sebab sujud sahwi أسباب سجود السهو قلنا يعني ما لماذا يأتي سجود السهو لأمور ثلاثة الأول menambah ارفع صوتك menambah زيادة eh, الزيادة والثاني eh، mengurangi النقص والثالث eh، ragu الشك إذا أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu. فإذا تعمد الزيادة في الصلاة Jikalau dia sengaja menambah di dalam solat, يعني أراد أن يصلي الظهر خمس ركعات misalnya dia menginginkan solat zuhur lima rakaat, ما حكم هذه الصلاة apa hukumnya solat seperti ini? تعمد الزيادة في الصلاة نعم الصلاة باطلة Jadi solatnya tidak sah, batil. نعم لكن لو نسي وقام إلى الخامسة Akan tetapi kalau dia lupa dan dia ternyata bangun untuk melaksanakan rakaat yang kelima. ثم بعد أن قام إلى الخامسة تذكر أنه في الخامسة يعني زاد في صلاته Kemudian setelah dia berdiri pada rakaat yang kelima, dia ingat bahwasanya dia sudah melaksanakan rakaat yang kelima. ماذا يصنع يجب عليه أن يجلس مباشرة Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia harus duduk seketika itu juga. وتكون الصلاة صحيحة dan sholatnya itu sah. Liannahu sahi. Karena apa? Karena dia lupa. Lakin law akmal hadhi as al-rak'ah al-khamisah ba'da an tadhakkar annahu fil khamisah fa as-salah Akan tetapi kalau dia ingat bahwasanya dia sudah berada pada rakaat yang kelima kemudian dia menyempurnakan sholat tersebut maka sholatnya batil. Idzan, idza zada fi as-salah shahi'an fa sahihah. Jadi jikalau dia menambah dalam sholat dan dia lupa ini sholatnya sah. لكن لكن يجب عليه متى تذكر أنه قد زاد في الصلاة أن يقطع هذه الزيادة ويرجع Dan wajib baginya apa? Yaitu untuk eh, langsung duduk dan tidak melanjutkan sholatnya tersebut. السبب الثاني Adapun sebab yang kedua النقص yaitu anaks yaitu mengurangi. فالنقص عندنا يكون إما للأركان أو للواجبات أو للسنن Dan mengurangi ini baik terdapat pada rukun, kemudian wajib maupun sunnah. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة Jikalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun solat, فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن dan solatnya ini batil sampai dia mendatangkan rukun tersebut mengulangi rukun tersebut dan mendatangkan rakaat yang berikutnya yani taraka qira'at al-fatihah fi ar-rak'ah al-ula misalnya dia lupa membaca surat al-fatihah pada rakaat yang pertama qira'at al-fatihah rukun min arkan as-salat membaca surat al-fatihah ini merupakan rukun daripada rukun salat فماذا يصنع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهو في الركعة الثالثة مثلا apa yang harus dia lakukan dia sudah berada pada rakaat yang kedua dan dia ingat bahwa dia belum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama يرجع لابد إلى الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بالأولى كامل يكمل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهو يعني كل شيء ba'd tarkar rukun la yuhsab. Jadi kalau pada rakaat yang kedua ini dia ingat bahwasanya pada rakaat yang pertama dia belum mendatangkan rukun yaitu membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua itu dia jadikan rakaat yang pertama. Kemudian dia menyempurnakan solatnya. Setelah itu dia melaksanakan sujud tahwi. Setiap meninggalkan rukun maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Kemudian apa? Dia melaksanakan sujud sahwi. Idan tarkar rukun مبطل للصلاة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن Jadi meninggalkan rukun ini bisa membatalkan sholat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. هذا ترك الركن نعم Ini meninggalkan rukun. الثاني ترك الواجب Kemudian yang kedua meninggalkan yang wajib. إذا ترك واجب من واجبات الصلاة وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع إليه والصلاة صحيحة هذا إن كان ساهيا نعم Jikalau dia meninggalkan yang wajib dan dia sudah berpindah pada gerakan yang berikutnya, maka ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia tidak sengaja. ركع ولم يقل في ركوعه سبحان ربي العظيم مثلا Dia ruku dan dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim. قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب Perkataan ucapan subhana rabbil azim dalam rukun itu wajib. فعندما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع Ketika dia bangun dari ruku dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian dia ingat ternyata dalam ruku dia b- belum mengucapkan subhana rabbil azim. ناسيا فالصلاة صحيحة Dia lupa. ولا Tetapi يرجع salatnya sah. إلى الركوع ويقول سبحان ربي العظيم يسجد للسهو فقط Dia tidak apa? Dia tidak kembali kepada ruku tersebut, akan tetapi apa? Dia harus sujud sahwi. إذا ما هو الفرق بين ترك الركن وترك الواجب Jadi apa perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib? ترك الركن مبطل للصلاة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن Meninggalkan rukun ini membatalkan solat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. أما إذا ترك الواجب ناسيا فالصلاة صحيحة لكن لابد من سجود السهو Adapun meninggalkan wajib-wajib solat dalam keadaan lupa, ya, dalam keadaan lupa, maka solatnya itu tetap sah, akan tetapi harus sujud sahwi. هذا ما يتعلق بالنقص القسم الثاني Ini yang berkaitan dengan mengurangi dalam solat pada bagian yang kedua, yaitu القسم mengurangi. الثالث الشك Adapun bagian yang ketiga yaitu ragu. فالشك ينقسم إلى قسمين Ragu itu terbagi menjadi dua. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة وداخل العبادة Yaitu ragu setelah melaksanakan ibadah dan ragu masih dalam melaksanakan ibadah. Man yu'id hadha qismain? Siapa yang bisa mengulangi dua ragu ini? Asyak fil ibadah yang qasim ila qismain. Dakhil al ibadah wa kharij al ibadah ay ba'd al faragh wal intiha min al ibadah. Ragu di dalam uh, ibadah itu terdiri dari dua. Ragu ketika masih dalam melaksanakan ibadah dan ragu setelah keluar dari ibadah. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت للشك إطلاقا Ya, Ragu setelah melaksanakan ibadah, maka dia tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. إذا عندنا قاعدة Kita memiliki kaidah. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه Semua keraguan datang setelah melaksanakan ibadah kita tidak menoleh kepada keraguan tersebut. Al-an walillah alhamd sallaina al-maghrib. Misalnya tadi kita sudah melaksanakan salat maghrib. Lau syakakt ana al-an huna fi salat al-maghrib, hal qara'at fi ar-rak'ah ath-thalithah al-Fatiha am la? Madza asna'? Jikalau misalnya saya pada saat sekarang ini ragu apakah saya tadi sudah melaksana, eh, membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga, itu apa yang saya lakukan? ماذا أصنع لا أصنع شيء لأن الصلاة قد انتهت هل أرجع للصلاة أبد فالصلاة صحيحة لأن الشك هذا بعد الانتهاء من العبادة نعم Yaitu saya tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena ragu datang setelah ibadah. Saya tidak kembali untuk melaksanakan sholat maghrib. توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء شك هل مسح الرأس أم لا Misalnya dia juga misalnya berwudu. Setelah berwudu dia ragu apakah dia sudah membasuh kepalanya? ماذا يصنع يرجع للوضوء لا لو رجع فهو آثم Apa yang dia lakukan? Apakah dia harus kembali untuk apa? Untuk berwudu? Tidak, dia tidak kembali. Kalau dia kembali, maka dia berdosa. Kabbar takbiratul ihram. Dia takbir takbiratul ihram. Thumma syak hal huwa ala wudu am la. Kemudian dia ragu, apakah dia dalam keadaan wudu atau tidak? Mada yasna? La yakhruj min as-salah. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia tidak keluar dari salat. Walau kharaja min as-salah fa huwa athim. Kalau dia keluar dari salat, maka dia berdosa. لأنه عندما كبر تكبيرة الإحرام كبر على أنه متوضئ Karena apa? Karena ketika dia mengucapkan takbir, dia yakin bahwasanya pada saat itu dia sudah berwudu. إذا الشريعة جاءت لإغلاق هذا الباب أي باب الوساوس Oleh karena itu, syariat ini datang untuk menutup semua pintu-pintu was-was atau pintu-pintu keraguan. جاء رجل لابن عقيل Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Akil. Ibnu Akil rahimahullah alim minal ulama. Ibnu Akil ini adalah seorang ulama dari para ulama. Faqal lahu ya imam. Dia berkata kepada imam tersebut, "Inni anghamishu fil yam." Yani yadkhul fil bahr atau dakhil al-ma. Naam. Dia mengatakan saya e, masuk ke ke laut atau dia menjelupkan dirinya di dalam air. Thumma akhruj وأشك هل بقي مني عضو لم يصله الماء يعني يشك في أن الماء قد يوجد عضو من الأعضاء لم يصله الماء Kemudian setelah dia keluar dari air tersebut, yaitu dia ragu apakah bagian anggota tubuhnya masih tidak disentuh oleh air. فماذا علي Apa yang terjadi padanya? قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك Imam mengatakan bahwasanya saya melihat engkau itu tidak ada salat. يعني مثلك لا يصلي Eh, seperti engkau itu tidak salat. لماذا Karena apa? لأنه مجنون Karena apa? Karena dia ini adalah seorang yang gila. لأنه لا يمكن أن ينغمس في الماء ثم بعد هذا يشك أنه بقي منه عضو لم يصبه الماء Karena apa? Karena tidak mungkin ketika dia menyelupkan semua tubuhnya dalam air, kemudian dia keluar dalam air tersebut, pada anggota tubuhnya masih belum dikena oleh air. فالإمام هنا خير هذا الرجل بين أمرين Imam ini memilihkan dua orang tersebut dua perkara, إما ترك الوسواس yaitu engkau harus meninggalkan was-was أو ترك الصلاة atau engkau ترك الصلاة atau meninggalkan sholat. لأنه مجنون Karena apa? Karena dia gila. إذا إما أن تترك الوساوس أو نحكم عليك بالجنون ورفع القلم عن ثلاث منهم المجنون نعم jadi engkau harus meninggalkan was-was atau engkau akan dikatakan seorang yang gila. إذا هذا هو القسم الأول من أقسام الشك أن يكون الشك بعد الانتهاء من العبادة سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في الطهارة أو في غير هذا. نعم. Jadi ini bagian yang pertama dari keraguan, yaitu keraguan setelah melaksanakan ibadah, baik itu dalam sholat atau wudhu dan lain-lain. لو شك إنسان الآن عندما دخل المسجد هل يوجد على ثوب نجاسة أم لا فالأصل أنه لا نجاسة على الثوب صحيح نعم Jikalau seorang masuk dalam masjid, kemudian dia ragu bahwasanya apakah di dalam pakaiannya ada najis, maka asal asalnya apa? Tidak ada najis pada pakaiannya tersebut. القسم الثاني أن يكون الشك داخل العبادة Adapun bagian yang kedua yaitu ragu yang terjadi dalam ibadah. فإذا شك في داخل العبادة هنا ننظر إلى هذا الذي شك هل هو كثير الشكوك أم قليل الشكوك Jikalau dia ragu dalam melaksanakan ibadah, ragu di tengah ibadah, maka kita lihat keraguan ini. Apakah dia orang yang banyak ragunya atau orang yang ragunya itu sedikit? يعني هناك من الناس من يسجد للسهو في كل صلاة دائما يشك Karena di sana ada manusia, terdapat manusia, setiap dia sholat, dia sujud sahwi. فهذا هذا نقول أنه لا سهو عليك ولا تشك أبدا في الصلاة نعم Maka kita mengatakan orang seperti ini, yaitu engkau tidak ada sujud sahwi di dalam sholatmu. Yaitu kita hilangkan keraguan dari orang tersebut. وإما أن تصنع هذا أنك لا تلتفت إلى هذا الشك أو تترك الصلاة وأنت مجنون نعم Yaitu kita apa berikan kepada orang tersebut, yaitu kalau tidak engkau meninggalkan keraguan tersebut, banyaknya keraguan tersebut, lebih baik engkau, engkau tidak usah sholat karena engkau adalah seorang yang gila. لأنه في كل صلاة يظن يشك هل سجد سجدة أو سجدتين ويسجد السهو دائما فهذا لا سهو عليه نعم ونقول دائما تجعلها Sajdah atau sajdatain yaqul sajdatain daima. Naam. Ya. Jadi orang tersebut kadang dalam salatnya dia kadang apa ragu apakah dia sudah melaksanakan satu kali sujud atau dua kali sujud dan banyak sekali kejadian e, seperti itu terdapat padanya maka kita katakan kepada orang tersebut yaitu engkau tidak ada sujud sahwi dan jadikan semua perbuatan itu yaitu sujud tersebut yaitu sudah dua kali al qism tsani minan nas adapun golongan yang kedua di antara manusia qalil syukuk يعني يأتي الشك نادرا نعم yaitu sedikit ragunya yaitu datang ragu kepadanya itu sedikit فهذا يبني على ما ترجح لديه ya dia membangun ragunya tersebut sesuai dengan yang lebih kuat darinya يعني شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في صلاة الظهر مثلا dia ragu di dalam salat zuhur apakah dia salat tiga rakaat atau empat rakaat misalnya فماذا يصنع apa yang dia harus lakukan نقول ماذا ترجح لديك هي هي ثلاثة أو أربع kita katakan kepadanya apa yang lebih kuat kepadamu yaitu Yaqul tiga ghalabat rakaat atau adh-dhann. empat rakaat أنها أربع ركعات غلبة الظن kalau misalnya mengatakan golabatid zon yaitu eh, Zon saya perkerasan yang lebih berat itu empat rakaat misalnya. Naqul ij'alha arba' rakaat wasjud lis-sahw. Maka jadikan empat rakaat dan engkau melaksanakan sujud sahwi. Wa idza qala annu ghalabat adh akthar shay' anha thalath laysat bi arba'. Naam. Jikalau dia merujihkan atau menguatkan bahwasanya salatnya itu baru tiga rakaat, ij'alha thalath wa ya'ti bil rabi' wasjud lis-sahw. Maka dia jadikan salatnya tiga rakaat, kemudian menyempurnakan empat rakaat, kemudian dia sujud sahwi. تساوى الأمران وقال لا أدري ولا يترجح عندي شيء هل هي ثلاثة أم أربع ماذا يصنع هنا يبني على الأقل Kalau keduanya itu seimbang, tiga rakaat atau empat rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat, seimbang, maka dia harus mengambil yang sedikit karena yang sedikit ini inilah yang yakin. طيب نكتفي بهذا وراجع بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Kita insya Allah sambung pada atau setelah sholat isya. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.